Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman 186. Perhatikan baik-baik di situ. Masih seputar apa? Pembahasan mengenai fardu ain dan fardu kifayah. Secara globalnya fardu ain adalah kewajiban per individu, fardu kifayah adalah kewajiban yang sifatnya badani. Badani itu bisa digantikan, bisa diwakilkan. Kita lihat qala al-muallifu asbahallahu qawluhu wa dzakal fadilu al isharatu ila fardil ain aw sunnatil ain. Ini memberikan isyarat kepada kita mengenai fardu ain dan sunnah ain, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Kita lihat. Karena perkara sunnah itu kan jarang sekali orang yang mengerjakan itu loh. Sunnah per individu. Sedangkan kalau kewajiban jelas orang mengerjakan itu loh. Ada yang mengatakan sunnah ain itu lebih afdal karena apa? Jarang sekali orang mau mengerjakan mengerjakan sunnah. Tapi kalau wajib jelas dikerjakan. Tapi itu pendapat yang lemah. Kita lihat Wa hadhil mas'alatu ikhtalafa fiha al-ulama rahimahumullah. Permasalahan ini para ulama berbeda pendapat, silang pendapat. Faminhum man qala di antara mereka ada mengatakan sunnatul ain afdal min sunnatul kifayah. Eh, apa nanti tadi anu ya. Kalau sama-sama sunnah ya, kalau sama wajib jelas ya. Eh, afan. Kalau sama-sama wajib jelas, eh sama-sama eh, ini kalau sama-sama sunnah, kalau wajib dengan sunnah jelas wajib afdal ya. Nah, kita ulangi lagi. Para ulama berbeda pendapat mengenai sunnah ain itu lebih abdal ataukah sunnah kifayah lebih abdal. Kita lihat, wa fardul ain abdal min fardul kifayah. Perbedaan pendapat seputar itu. Dipahami permasalahannya? Para ulama berbeda pendapat seputar apa? Mana yang lebih abdal, fardu ain atau fardu kifayah? Sunnah ain atau sunnah kifayah itu. Wa wajhu dalik sisi perselisihan tersebut atau sisi penyebutan afdal tersebut Allah taala amara bihi kullu kullu wahidin minan nas dikarenakan Allah taala merintahkan masing-masing setiap orang fadala ala fadlihi maka ini menunjukkan keutamaannya wa tibarihi dan menunjukkan dianggapnya walau kana kifayatan lakana nas la yakumuna bi kulluhum aw kulluhum Artinya apa? Ana ulangi, artinya ini menunjukkan bahwasanya keutamaannya dan juga wa'tibani dan juga dianggapnya amalan tersebut. Kalau seandainya kifayah, suatu yang kifayah, misalnya manusia apa? Mereka tidak mengerjakan semuanya, ya enggak? Kalau kifayah itu kan cukup satu orang. Yang lainnya jadi apa? Gugur, ya enggak? Gugur kan? Tidak diharuskan semuanya mengerjakan atau melakukan yang gitu. Nah, kita lihat sini. Lianna fardhal kifayah aw sunnatul kifayah idza qama bihi man yakfi saqata talab 'anil baqin masyaallah. Dikarenakan fardu kifayah atau sunnah kifayah itu kalau sudah ada satu orang menegakkan cukup. Nah, permintaan dah gugur dari yang lainnya. Paham belum? Abdullah. Jadi kalau sifatnya bentuknya kifayah itu sudah apa? Gugur. Kalau sudah ada satu orang yang menegakkan mengerjakan, maka apa? Permintaan dah gugur, sudah enggak diminta lagi fa ahlul baladi yakfihi muadzin wahid maka penduduk negeri itu cukup dengan satu muadzin saja lakin akan tapi fadl ain labudda an yakuma bihi qul wahidun minhum tapi kalau fardhu ain harus masing-masing di antara mereka mengerjakannya harus mengerjakannya kalau fardhu ain tapi kalau nah barakallahu fikum satu kifayah tadi di satu kampung atau negeri itu cukup enggak muadzin Cukup karena fatu ain. Eh fatu apa? Nah, barakallahu fikum kifayah. Tapi kalau fatu ain itu masing-masing harus mengerjakannya. Harus, enggak boleh di nah wakilkan atau enggak boleh digantikan. Nah, itu bedanya. Paham ya? Kita lanjutkan warahmatullahi fikum. Jadi kesimpulannya tadi <clears throat> Kalau yang namanya fardu kifayah itu satu orang menegakkan yang lainnya gugur. Tapi kalau fardu ain adalah apa? Masing-masing harus mengerjakannya. Wa za'ama ba'dul ulama anna fardhu kifayah afdal. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya fardu kifayah itu afdal. Kenapa? Li'anna al-insana yaqumu bihi an baqiyatin nas. Karena dia mewakili itu, loh. Paham ya? Karena dia mewakili. Karena dia mewakili. Nah, barakallahu fikum. Mewakili bagaimana? Kan satu orang kerjakan dan mewakili semuanya. Sehingga yang mewakili seperti itu dikatakan afdal katanya. Karena kalau per individu kan jelas satu-satu ya. Tapi ini kata mereka lebih afdal patu kifayah. Lah kenapa? Karena satu orang sudah mewakili semuanya gitu loh. Kalau dilihat dari situ memang benar kelihatannya ya. Satu orang sudah mewakili semua orang banyak kan kelihatannya afdal dengan kan. maksudnya ini? Nah, wah, kita lihat. Walakin hada khair sahih, tapi ini enggak benar. Ini tidak benar ya. liana hada fadlun muta'alliqun bil ghair, karena ini keutamaan yang berkaitan dengan yang lain gitu loh. La dzatil mafruud, bukan zat bukan kepada zat yang diwajibkan. Paham belum? Ini kan fardu kifayah ini kan keterkaitan dengan orang lain gitu loh. Bukan setelah zat yang diwajibkan itu sendiri. Paham belum? Jadi kalau misalkan fardu ain kan zat. Paham ya? Kembali ke zat yang diwajibkan sendiri. Jadi sehingga lebih abdal karena per individu berat untuk melaksanakannya. Tapi kalau ini kan bisa diwakilkan, bisa digantikan. Ewa, kata kita lihat. Wa nahnu kalamuna an dzatil mafrud fa fardul ain afdal. Dan kita pembicaraan kita mengenai zat yang diwajibkan maka fardu ain lebih afdal. Paham salah ya kesimpulannya fardu ain lebih afdal. Faedah munasabati dzikri ilqa'is salam, nabi nabi munasabati dzikri ilqa'is salam. Dengan kesesuaian atau karena ada kecocokan menyebutkan mengenai ilqa'is salam itu mengucapkan salam. Fa innahu yanbaghi an nadhkura shay'an min adabis salam. Kita selayaknya untuk menyebutkan sedikit daripada adab-adab dalam salam. Penting ini juga ya karena salam itu enggak sembarangan. Memang lafaznya assalamualaikum, tapi nanti ada adab-adabnya di dalam. Nah, barakallahu fikum masalah salam tersebut. Yang menjawabnya, yang mengucapkannya. Nah, barakallahu fikum atau bagaimana kita lihat? Fasunnah idza talaqa al an yusallima ahaduhuma 'ala al-akhar. Disunnahkan apabila dua orang mukmin bertemu agar saling apa mengucapkan salam salah satu di antara keduanya atas yang lainnya. Assalamualaikum. Itu itu disunahkan ya. Wa minal adab termasuk adabnya kita lihat an yusallima as-saghir al-kabir. Yang kecil menyalami yang besar. Itu aslinya. Jadi yang kecil menyalami yang besar. Assalamualaikum. Paham ya? Seperti itu. Wal qalil al-katsir. Yang sedikit menyalami yang banyak. Paham ya? Kalau misalkan ada kumpulan orang gitu ya, lima, yang satunya tiga. Yang tiga ini yang berhak untuk menyalami. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian wal masyi al qa'id, yang berjalan menyalami yang duduk. Jadi kalau ada orang yang duduk, kemudian dia berjalan, "Assalamualaikum." Paham ya? Bukan yang duduk kemudian ngomong sama yang mengucapkan salam sama yang berjalan, "Assalamualaikum." Walaupun boleh, tapi adabnya enggak. Adabnya itu yang jalan menyalami orang yang duduk. raqib kepala masyi, dan yang berkendaraan mengucapkan salam atas orang yang jalan. Paham ya? Yang jalan ini berkendaraan misalkan naik motor. "Assalamualaikum." Paham ya? Yang nyalami yang mana? Yang berkendaraan atau yang jalan? Yang kendaraan itu adabnya seperti itu. Walakin idza lam yahsul dzalik, tapi kalau enggak terjadi bagaimana? Lah kok bisa enggak terjadi? Wa al ta'ama, saling lupa, saling buta. Saling lupa, saling buta intinya itu gimana ya? Intinya dia juga enggak ingat lah, enggak peduli, cuekan modelnya ya. Kita lihat. Man huwa aula bisalam an salam. Sekarang siapa yang lebih berhak untuk salam? Saling lupa, saling buta. Buta itu maksudnya itu nah barakallahu fikum cuekan. Paham ya? Sekarang siapa yang lebih pantas lebih berhak untuk mengucapkan salam lebih dahuluan? Yang lebih afdal yang mana? Kita lihat. Fal yusallim nam barakallahu fal yusallim al-akhar. Hendaknya kalau seperti itu harus ada yang mengucapkan salam situ. Jadi kalau kita pribadi yang sudah paham ya kita yang ngawali lah. Paham ya? Kita yang ngawali. Ya, perhatikan dan kita yang mengawalinya. Kata beliau, yakni lau talaqa saghir wa kabir. Maksudnya kalau seandainya bertemu kecil dan besar, fal matlub an yusallim as al-kabir. Maka yang diharuskan atau yang diminta adalah apa? Yang kecil menyalami yang besar. Paham ya? Yang kecil menyalami yang besar. Naam fal yusallim al kib Nah, barakallahu fikum, lakin law tanasa, tapi kalau saling lupa, au taghafala saling lalai, au ghafala au atau lalai, au istakbar atau sombong, as sahir yang kecil sombong, maksudnya sombong itu gengsi. Wah, masa anaknya lami, sombong lah intinya ya. Fal yusallim al-kabir 'ala alladhi asghar minhu. makanya besar menyalami yang kecil enggak masalah. Yang besar menyalami yang lebih kecil tidak masalah. Buktinya apa? Buktinya dalam hadis kan banyak sekali penjelasan mengenai Rasulullah pernah mengucapkan salam kepada anak kecil, ya enggak? Menunjukkan bahasanya enggak masalah dalam mereka mengajari. Kadang anak kecil kan cuek-cuek aja dia, ya enggak? Nah, belum tahu ada adabnya sehingga cuek-cuek saja. Nah, kita awali Assalamualaikum. Biar terbiasa terlatih mengucapkan apa? Salam karena yang sunnah itu menjawab salamnya atau memulainya? Memulainya jawabnya yang wajib, kan itu. Kita lihat lagi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salatin." Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Paham? Lebih dari tiga, tiga hari. Ya, takian dua-duanya bertemu, fa yurid hadha wa yurid hadha. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Dalam masalah apa ini? Gara-gara permasalahan dunia. Paham ya? gara permasalahan dunia, lalu permasalahan agama lain lagi nanti ada ada sendiri masalah hajar ya. Untuk masalah agama ada sendiri seperti Ka'ab bin Malik. Berapa hari itu kurang lebihnya di diamkan Rasulullah SAW? 40 hari ada kan? Kurang lebihnya 40 hari kan? Nah barakallahu fikum karena e, barakallahu fikum tidak ikut perang apa? Tabuk kan? Nah barakallahu fikum. Tapi ternyata dia punya keutamaan yaitu pernah ikut perang apa? Badr. Ya enggak? Nah barakallahu fikum atau yang semisalnya. Naam. Intinya apa? Intinya kalau dalam masalah dunia, mungkin jualan atau masalah bisnis atau yang semisalnya akhirnya ada permasalahan pribadi, jangan sampai menghajar saudaranya lebih dari tiga hari ini. Paham ya? Kalaupun terpaksa menghajar sehari dua hari, itu kalau terpaksa. Tapi kalau lebih baiknya ya sabar. Tapi kalau menghajar nggak boleh lebih dari tiga hari. Menghajar itu maksudnya itu mendiamkan. Nah, barakallahu fikum mendiamkan, nggak ngajak bicara, tapi kalau nggak perlu ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan sengaja semula berbicara kemudian dihajar, di, di, di, diamin itu jangan. Karena nanti ada pembahasan tersendiri. Masalah menghajar pun ada pembahasan tersendiri walaupun dalam masalah agama. Kalau ada pengaruhnya, ada hasilnya, boleh dihajar. Tapi kalau orangnya cuek-cuekan, dihajar santai aja dia, ya. nggak mempan, paham ya? Nggak mempan pokoknya cuek-cuekan lah. Itu berarti nggak ada manfaatnya untuk menghajar. Biarkan kembali ke hukum asal. Assalamualaikum. Paham? Karena antum menghajar antum diamin dia cuek-cuek aja nggak peduli. Berarti kan nggak ada faedahnya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, di dalam menghajar itu kalau seandainya nggak membuahkan hasil, nggak pengaruh, nggak respon, jangan dihajar. Paham? Tapi kalau di dalam menghajar itu ada pengaruh, ada respon, ada hasilnya, dengan dihajar dia akan sadar. Paham ya? Maka silahkan. Paham maksudnya ini Dalam masalah agama biar kembali pada jalan yang benar. Adapun masalah dunia selesaikan. Karena permasalahan pribadi terkadang muncul dari apa? Jual beli. Misal si fulan jualnya mahal, si fulan kok murah, si fulan yang jual itu barang ori kok dibilang ya, barang ori, dibilang kawin, kawin bilang ori, misalkan seperti itu. Kita lihat yang paling bagus yang mana? Wa khairuhuma alladhi yabda bis salam. Yang paling bagus kalau orang berselisih seperti itu, lagi berselisih, yang paling bagusnya adalah yang mengawali salam. Assalamualaikum. Perkara dia merengut enggak jawab urusan dia. Yang penting dia mengawali udah bagus itu, paham ya? Karena masih muslim di situ. Faham maksudnya Insya Allah nih Ibrahim? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Wa min adabi salam dan juga termasuk adab-adab salam an yakuna bisautin wadih. Orang mengucapkan salam itu eh, dengan suara yang jelas, lantang, didengar pun apa? difahami, bukan dengan suara yang gerambiang. Oh, misalkan. Antum paham enggak itu? Oh yang jelas assalamualaikum bukan apa gerambiang. Kalau gerambiang kan orang suara apa itu ya. Oh ya, dari ucapan yang jelas yang wadih assalamualaikum. Nah, itu seperti itu. La an yakuna sawtin munkhafid la yasma'u al-musallam Bukan dengan suara yang pelan. Bukan dengan suara yang pelan orang yang disalami pun enggak dengar. Jangan. Upaya kan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelas, wadih. Mau masalah nih Bang? Ayo. Aw kama yaqulul 'amah yatakallam bi anfih la yafsah bi lisanih. La yafsah bi lisanih. Artinya apa? Kalau kemarin kita dia la yafsah bi lisanih, la yafsah bi lisanih. Artinya e, sebagaimana yang diucapkan oleh orang awam, orang amah, orang ami, orang awam berbicara dengan hidungnya. Assalamualaikum. Gimana coba? Antum. Coba kalau salam pakai hidung gimana coba? Coba antum lah, coba bisa enggak? Hah? Enggak jelas itu loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. <laughs> Kalau dengan hidung kan kurang jelas. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan ini disebutkan sini karena ya memang ada seperti itu yang mereka biasanya tidak fasih dengan lisannya itu ya. Nah, barakallahu fikum karena kalau belum belajar tajwid kan gitu. Biasanya masih sengau-sengau itu ya. Ada yang belajar pun masih sengau-sengauan itu. Nah, kita-kita ini kan kadang sulit untuk apa? Memurnikan suara itu enggak muncul dari hidung. Seringnya itu masih yang muncul dari hidung. Ya enggak? Sengau-sengau itu loh. Paham ya? Assalamualaikum. Nah, itu kan si hidungnya masih ikut di situ. Nah, kita lihat sini, fal yusallim tasliman masmu'an wadihan. Hendaknya dia salam dengan salam yang didengar jelas. Hadza huwa sunnah ini yang sunnah. Wal assalamualaikum, assalamu alayka wahidan. Ini kalau seandainya mau pakai domir enggak masalah. Kalau ingin apa menggunakan dengan kata ganti yang tepat tidak masalah. Assalamualaikum kalau satu orang. Paham ya? Waalaikum alaikum wa in kana kalau dua orang. assalamualaikum. Tapi yang afdal pakai apa? Ya lebih baiknya pakai jamak. Jamak itu enggak antum enggak keliru. Kenapa? Karena imam mengagungkan, memuliakan, imam ya memang orangnya banyak gitu loh. Nah, tapi kalau antum assalamualaikum itu malah orang eh, kadang apa dengarnya itu janggal itu ya. Assalamualaikum ya Assalamualaikum, enggak masalah. Nah, kita lihat di sini. Wa alaikum in kanu jama'atan. Alaikum kalau banyak, assalamualaikum. Naam, kalau banyak yang alaikum, tapi kalau berdua alaikum, ya. kalau sendirian alaika. Wa in qala fil jami' alaikum bil jama' fala ba'sa ini. Kalaupun semuanya satu orang, dua orang, banyak orang mengucapkan assalamualaikum tidak masalah, la ba'sa. Paham ya? Tidak masalah. Mahum soal ini? Husain? Eh, jadi kalau satu orang, dua orang boleh enggak assalamualaikum? Tidak masalah. Wa min adabis salam termasuk adab salam juga. Wa min adabis salam alla yaqtasir ala ma yaf'aluhu ba'dun nas idza laqa akhahu qala ahlan wa sahlan wa marhaban wa ma dzalik. Ini penting ini. Kalau orang Arab kadang juga ada seperti ini. Hendaknya dia tidak mencukupkan dengan apa yang dilakukan sebagian manusia. Apabila jumpa saudaranya dia mengatakan ahlan wa sahlan, kaifa haluk anta bi Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jangan langsung itu, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif halak ya akhan tabi khair? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa akhbaruk? Kaif haluk? Kaif umur? Tayyibah. Anta bi khair, aina anta ams misalkan. Tapi diiringi dawat di awal salam dulu. Ini yang dilarang itu yang beliau ajarkan di sini. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Jangan mengawali dengan ucapan-ucapan yang lain baru salamnya itu enggak diucapkan, jangan. Kita lihat Fa inna hadza laisa as sunnah ini bukan termasuk sunnah. Allati amara biha yang nah allati umira biha yang diperintahkan dengannya bukan. Balis sunnah an yusallim awalan. Yang sunnah salam dulu. Assalamualaikum. Au assalamualaikum. Salamun alaikum sama. Assalamualaikum. Suma yaqul kemudian setelah itu baru masya'a minat tahiyah setelah itu baru apa dia mengucapkan ucapan penghormatan penghormatan yang ada silahkan assalamualaikum waalaikumsalam kaifa ya akhi Alhamdulillah nabi khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hayyakallah insyaallah. Al-yawm ghada indana insyaallah. Nah, hari ini nanti makan siang di rumah kami insyaallah. Misalkan gitu. Kemudian dia jawabnya absyir. Alal ain ras biasanya. Alal ain ras itu alal ain ras itu insyaallah ana pasti datang gitu Itu ungkapan orang Arab seperti itu. Nanti kalau misalkan enggak datang biasanya marah-marah kalau udah ucapan alal ain ras. Oh ya, karena alal ain ras maksudnya benar-benar datang gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ahlan wa sahlan, hayyakallah, sabbahakallah bil khair. Hayyakallah semoga Allah Taala berkahi kehidupanmu. Subhanakallah bil khair semoga Allah Taala memberikan kebaikan pada waktu pagi harimu. Wa ma asbah dzalik. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang seperti ini perlu diperhatikan ya, karena mungkin orang kadang langsung awal itu. Antum di mana kemarin? Anta kalau udah lama kelihatan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ifalu kata bi khair, Allah ibarik fiik, Allah ihfaduk, Allah inuk, Allah iftah alaik. seperti itu. Nah, wa minal adab Allah yaktasur 'ala isyarah bil yad. Termasuk adab juga jangan cuma mencukupkan dengan tangan. Paham ya? Kalau orang yang dekat salam berarti Alhamdulillah. Jangan. Tapi apa? Salam. Assalamualaikum. Jadi kalau teman dengan tangan kurang. Kalau jaraknya dekat, kalau jauh mungkin. Enggak mungkin teriak-teriak kalau jauh kan cuma isyarat, tapi kalau dekat enggak cukup. Kita lihat sini. Li'anna dzalika laysa bisalam. Hakiki hakikatan. Karena isyarat dengan tangan itu bukan salam secara hakiki. Ya enggak? Secara hakikatnya bukan salam, cuma isyarat saja. wara dan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil 'alaiha. Tapi ada nah, dalam suatu hadis Rasulullah pernah mencukupkan dengan isyarat. Paham ya? Nah, tapi ini sekedar apa? Kalau jaraknya jauh, nggak mungkin kan untuk dia mengucapkan salam. Jauh kan atau nggak mungkin teriak-teriak kan? Eh, nggak mungkin aku teriak-teriak. Isyarat hmm, terjauh. Tapi kalau dekat nggak perlu pakai isyarat. Assalamualaikum. Seperti itu. Amma idza jama'a baina isyarah wa nutq fa hadha khair. Tapi kalau bisa menggabungkan assalamualaikum antara isyarat dan nutq itu bagus. Nutq itu suara. Paham ya? Nah, jadi jama'a baina isyarah wa nutqi. Fahadha khairun inhti ihtija ila isyarah bil yad. Kalau masih dibutuhkan untuk apa? Mengisyaratkan dengan tangan. Li bu'dil musallam alaih karena orang yang disalami jauh misalkan. Paham ya? Karena orang yang disalami jauh sehingga butuh apa? Isyarat. Paham ya? Musallam alaih itu yang di, di, yang diucapkan salam jauh, butuh isyarat. nah aw li kauni asam atau karena dia itu asam, apa asam? Hah? Tuli. Tuli. Oh Ayo, iya, antum antum ngalamin antum nih. Assalamualaikum. Misalkan. Enggak paham kan? Assalamualaikum, baru paham itu. Contohnya gitu contohnya. Karena kalau orang tuli kan antum Assalamualaikum dia diam aja ini. Tapi kalau ada isyarat kan tahu. Assalamualaikum dengan isyarat kan dia tahu. Paham ya seperti itu. Nah, karena kadang orang tuli, na'am barakallahu fikum, dia bisa ngomongnya tapi kan enggak dengar. Paham belum? Na'am barakallahu seperti itu. Wa ma asbadzalik dan yang semisal itu. Kalau orang bisu bagaimana caranya nyalami kita orang bisu? Hmm? Gimana caranya? Disuarakan atau pakai isyarat? Gimana isyaratnya? Hah? Isyaratnya gimana, Bang? Isyarat gini dengan suara pun enggak masalah juga. Yang penting dia kan paham, dengan matanya bisa melihat. Assalamualaikum paham ya? Insyaallah paham lah. Paham ya? Jadi ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu mungkin kalau di Indonesia atau di luar negeri sana dipelajari bagi orang-orang yang tuna-tuna. Tuna-tuna itu yang mungkin punya penyakit kekurangan lah, tuna netra, tuna ini, tuna itu, paham ya? Seperti itu. Dan dengan isyarat orang kadang paham, tapi kalau dengan suara malah enggak paham itu ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa contohnya? Isyarat-isyarat yang dipakai oleh orang-orang yang bisu apa di antaranya? Eh, kalau lapar bagaimana lapar? Kalau haus ada semua itu ya, nggak perlu enggak perlu dipraktekkan di sini yang jelas itu namanya bahasa isyarat namanya nah. Itu namanya nah bahasa isyarat digunakan untuk orang-orang yang memang tidak bisa berbicara. Nah, kita ambil dikit lagi. Masalah tun permasalahan hal ajru fardil kifayah musawin li ajri fardil ain. Apakah pahala fardu kifayah itu sama dengan pahala fardu ain? Al ijabah la yusawi. Jawabannya enggak sama. Eh? Jawabannya apa? Enggak sama ajru fardul ain aksar. Pahalanya fardu ain lebih banyak. Lakin kotnya yakunu fardhu kifayah afdal, tapi bisa jadi fardu kifayah afdal min fardil ain daripada fardu ain fi ba'dil bi ba'dis suwar pada beberapa kejadian atau beberapa bentuk. Sama salah seperti contoh, ini perhatikan kok bisa afdal kenapa? Qad yajibu 'alal insan an yusa'ida insanan fi hamlihi 'ala adabatihi Terkadang wajib seseorang itu untuk menolong saudaranya atau orang lain mengangkatkan barangnya di atas apa? tunggangannya atau kendaraannya. Wah takutnya kuno yakunu ain. Ini bisa jadi fardhu ain. Karena karena benar-benar harus darurat kalau kita nggak bantu mungkin dia jatuh atau yang semisalnya. Li'annahu lam yahdurhu ahadun karena di sini nggak ada seorang yang hadir. Paham ya? Yang yang ada cuma orang yang lewat tadi itu. Lakin idza kana hunaka mayitun yukhsha an Gini, jadi gini, sekarang kalau ternyata barangnya itu ambulan lah, bawa mayit. Paham ya? Macet di tengah jalan, posisinya mau dikuburkan. Antum lewat bawa Avanza, pakai Avanza. Paham ya? Nah, minta tolong, tolong, tolong Pak, tolong Pak, bantu Pak. Tolong dipindahkan dulu Pak, ini soalnya macet dan enggak ada bengkel di sini misalkan. Dan harus dikuburkan sekarang. Ya mau enggak mau apa? Dipindah mayitnya dan itu. Paham ya? Dipindah. Nah, walaupun mobilnya pakai Avanza gitu loh. Paham ya? Di situ bahkan wajib karena posisinya apa? Untuk segera dimakamkan. Sama maksudnya ya? Itu contoh aja. Kita lihat sini. Kata beliau di sini, akan tapi kalau di sana ada mayatnya, dikhawatirkan apa? Ya tafassakh akan na barakallahu fikum menyebar baunya dan semisalnya wa yahtadilah hamlin dan dibutuhkan untuk segera dibawa fahuna qad naqul maka di sini kita katakan inna fardhul kifayah afdal min fardhu ain di sini fardhu kifayah lebih apa afdal daripada fardhu ain karena enggak ada orang lain Paham ya? Di sini fardu kifayah lebih afdal daripada fardu ain karena enggak ada orang lain yang ada hanya dia saja harus nolong gitu loh istilahnya. Masalah tun permasalahan berikutnya, hal salatul kusuf min sunnatil kifayah atau min sunnatil ayan? Sekarang salat kusuf. Salat salat kusuf salat apa, Bang? Salat gerhana. Salat gerhana itu sunnah kifayah atau sunnah ain? Nah, barakallahu fiikum. Nah, Ewa, kita lihat sini. Kata beliau, Al-ijabah adz-dzahir ats-tsani yang kedua, annaha sunnat ayan, sunnah per individu. Walaupun ini pendapatnya lemah juga ya, nanti kita lihat. Eh, yang kata beliau yang zahir nampaknya adalah apa? Sunnah per individu. Fakullun Fakullun yutlab minhu an yusalliya, maka masing-masing diminta untuk sholat Paham ya? Lakin hal hiya sunnah wajibah, tambah lagi nih, jelaskan lagi. Memang diminta untuk sholat, tapi wajib atau sunnah gitu loh. Wajib atau sunnah kita lihat. Lianna badal ulama yara anah wajibah. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat kusuf wajib hukumnya. Fatakunu wajibatan, fatakunu wajibatan, wajibatan imma alal ayan wa imma alal kifayah. Berarti wajib. Cuma wajibnya sekarang wajib yang mana? Paham belum? Kalaupun wajib, wajib yang mana? Wajib ain atau wajib nam kifai? Paham belum? Kita lihat. Naam barakallahu Lakin al akrab akan tapi pendapat yang dekat dengan kebenaran annaha fardun al-kifayah, fardu kifayah. Wajib tapi kifayah. Paham ya? Naam. Wa annahu la yumkin an an nas al kusuf wallahu subhanahu wa ta'ala angdarahum bil adab. Karena enggak mungkin. Nah, barakallahu fiikum. Orang manusia itu meninggalkan salat kusuf dalam keadaan Allah taala apa? Memberikan peringatan kepada mereka dengan azab. Fa inna hadza min jinsi tahaddi lillahi ta'ala lillahi azza wa jalla. Ini termasuk jenis apa? Tahaddi itu tantangan. Nah, barakallahu fikum atau afan ya. Ini termasuk jenis apa? Tahaddi itu bentuk melampaui batas kriminalitas kejahatan terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya meninggalkan tanpa adanya salat sama sekali. Jadi kesimpulannya apa hukumnya ini? Fardu kifayah. Fardu kifayah wajib berarti kan? salat kusuf wajib, wajibnya kifayah. Kalau sudah ada orang yang negakkan yang lainnya tidak tidak dituntut untuk ikut apa? Salat apa salat kusuf. Na'am barakallahu fikum. Memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat, ada silang pendapat, tapi ini yang dikuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukumnya adalah apa? Na'am barakallahu fikum fardu kifayah. Yang terakhir mas'alatun al-insan idza atasa hal yakfi 'anil jama'ah an yakul wahidun yarhamukallah qiyasan ala raddis salam. Sekarang kalau ada orang bersin kalau ada orang bersin, apakah cukup jamaah yang banyak itu satu orang tok yang mengatakan Ya yarhamukallah? Dikiaskan ketika jawab salam. Ya enggak? Dikiaskan ketika awal jawab salam. Assalamualaikum. Banyak orang sepuluh orang disalami. Assalamualaikum. Perlu enggak semuanya jawab salam atau satu orang cukup? Satu orang cukup. Nah, kalau bersin bagaimana gitu loh. Sama enggak kasusnya kalau bersin? Bersin kemudian orangnya bilang alhamdulillah. Jamaah tadi apakah harus serentak yarhamukallah? atau satu orang cukup itu loh kita lihat Al-ijabah jawabannya al-masyhur 'inda ulama rahimahumullah annahu yakfi wa anna tasmital 'atis fardhu kifayah. Cukup. Satu orang cukup. Dan mendoakan orang yang apa? Bersin itu fardhu kifayah. Jadi kalau misal kalaupun dia enggak mengucapkan alhamdulillah, antum enggak perlu nah menuntut dia baca baca alhamdulillah, cuma nasihati saja. Mewajibnya enggak bisa mewajibkannya. Paham ya? Karena hukumnya sunnah kan? Hukumnya sunnah. Nah, tapi kalau posisinya kalau fikum hidakumullah menjawabnya kalau misalkan misalkan misalkan misalkan dia mengucapkan alhamdulillah ya baru dia fardu kifayah untuk menjawabnya. Namanya seperti itu. Wa qala Ibnu Qayyim taala inna dhahir annahu fardu ain. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan salat dhahir itu fatu ain, kewajiban per individu. Maksudnya kewajiban per individu berarti apa? Kalau ada orang bersin itu dia mengucapkan alhamdulillah semuanya harus serentak dan ingat ucapan yarhamukallah. Tapi yang rajih yang pertama tadi wallahu alam. Nanti kita lihat. Naam, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana haqqan ala kulli man sami'ahu, ala kulli man ala kulli man sami'a, ala kulli man sami'ahu an yaqula yarhamukallah. Maka wajib atas setiap orang yang mendengarnya, mendengar apa bersin tadi itu untuk mengucapkan kepada orang yang bersin tadi yarhamukallah. Faqaluhu kana haqqan ala kulli man ala kulli man sami'ahu. Ucapan beliau itu haqqan wajib atas setiap orang yang mendengarnya ya dulu ala anna kulla man sami'ahu yajibu an yusammitah. Bahwasanya wajib atas setiap orang yang mendengar bersin tersebut untuk apa? mendoakannya. Faham maksudnya? Ini menurut siapa? Al-Imam ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Itu kurang lam itu. Kurang lam setelahnya melihat kurang lam itu tiba-tiba kin. Lakin itu yang benar. Paham ya? Lakin Allah ta'ala akan tapi Allah taala berkata, Fa'idha hunyitum wa hunyitum bi fahayyu bi asalamin minha Kalau kalian diberikan salam penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bagus itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Paham ya? Dikembalikan seperti semula atau dibalas lebih bagus. Orangnya cuma ngomongnya assalamualaikum atau balasnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lebih bagus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfika wahid. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain cukup bagimu satu orang. Allah yuqas smith ala hada maka tidak dikiaskan tasmid. Ingat-ingat tasmid apa? Mendoakan orang yang bersin, tidak bisa dikiaskan dengan ini. Fayuqal la qiyas ma'an nas. Tidak ada kias bersama dengan apa? Nas. Kias itu dipakai kalau tidak berseberangan dengan nas. Nas dalil. Paham ya? La qiyas ma'an nas. Tidak ada kias bersama nas. Tidak ada perselisihan kalau ada apa? Dalil yang sharih. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak ada istiataman La istihad alaman nas, tidak ada istihad di depan nas. Kalau dihadapan dengan nas, dihadapkan dengan nas, di depannya itu nas dalil sahih, kok orang beristihad? Jelas-jelas itu sahih dalilnya, maklum bid darurah, kok dia beristihad istihadnya diterima. Apa maksudnya? Contohnya apa yang berkaitan masalah ini? Nah barakallahu fikum. Nam contohnya masalah gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa jelas-jelas dalilnya Buahnya sekali dan sahih, haram kok masih ada yang istihad enggak? Enggak haram. Istihadnya enggak dianggap. Itu pendapat yang rajih. Paham ya? Wah, oh, ini permasalahan furu', permasalahan khilafiyah gini gini gini, enggak paham dia. Jadi istihad itu kalau sudah berhadapan dengan dalil, dalil yang nas yang terang-terangan, itu enggak ada tempat istihad lagi di situ. Orang beristihad itu kalau samar dalilnya. Paham belum? Kalau samar dalilnya baru beristihad, tapi kalau dalilnya jelas, gamblang, paham ya? Tentang haramnya Gambar makhluk bernyawa kok dia malah beristihad, istihadnya apa? Tidak dianggap. Paham maksudnya maksudnya nih, Bang? Karena orang-orang ada seperti itu kan? nah Allah mustahil Kita lihat sini. masalahun mahiyal halat allati yata'ayyan fiha fardul kifayat, fardul kifayah. Kapan? Keadaan-keadaan apa keadaan-keadaan yang orang itu apa yang fardu kifayah itu langsung jadi fardu ain? Ana ulangi lagi. Mahiyal halat apa keadaan-keadaan yang fardu kifayah menjadi yata'ayyan menjadi fardu ain al-ijabah jawabannya madama annana qulna innahu fardu kifayah selama kita masih mengatakan bahwasanya itu adalah fardu kifayah perhatikan kitabnya itu ya fa ma'nahu maka maknanya annahu idza lam yakum bihi man yakfi fa farduhu baqin maksudnya kalau seandainya belum ada orang yang menegakkan fardu kifayah tersebut yang mencukupi, maka tetap kewajibannya masih tersisa. Paham belum? Salat jenazah itu kan kalau sudah ada satu orang yang yang menegakkan, yang lainnya tidak apa? Tidak wajib. Tapi kalau ternyata apa? Kalau ternyata di situ nanti yang menegakkan salat jenazah orang gila. Kira-kira gugur atau belum kewajibannya? Belum, tetap dituntut untuk apa? Menegakkan salat salat jenazah di situ. Nah. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Fa idza kana yaqumu bi isnan lam yajib 'ala salis. Kalau sudah ada yang menegakkan dua orang, yang ketiga enggak wajib. Wa idza kana yaqumu bi salasa kalau sudah ada yang menegakkan tiga orang, lam yajib 'ala rabi' yang keempat sudah tidak wajib. Bahkan karena seperti itu. Itu namanya fatu kifayah. Tapi kalau sudah kalau yang menegakkan tiga-tiganya gila semuanya, ya tetap apa? Belum tuntas, masih kewajiban dituntut untuk mengerjakannya karena apa? Karena belum cukup untuk dikerjakan tiga orang yang gila semua tadi itu. Nasallahu as-salamata wal alamin.